Kita melanjutkan terakhir hadis 21 ya. 20. Sekarang 21. Hah? Betul? Sekarang masuk hadis 21. An Abi Amr wakil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qal, Qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak." Qal qul amantu billah thumma istaqim. Rahu Muslim. Dari Abu Amr ya atau Abu Amr ya Abu Amr atau Abu Amroh yang bernama Sufyan bin Abdullah semoga Allah meridainya ia berkata Aku berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah katakan kepadaku dalam Islam suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kul katakan, aman tu billah, aku beriman kepada Allah, fumastaqim. Kemudian istiqomahlah." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Hadis ini, akhi, a'azani Allah wa iyyakum, pendek sekali lafadznya tapi konsekuensinya berat. Rasulullah SAW katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Karena sebagaimana pernah kita jelaskan di hadis yang kedua, iman itu mempunyai konsekuensi. Konsekuensi iman itu apa, Pak? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itulah iman. Berarti iman konsekuensinya kita harus taat. Taat terhadap perintah-perintah Allah. Demikian pula menjauhi larangan-larangannya. Itu iman. Iman konsekuensinya harus apa Pak? Sabar di atas ketaatan itu. Karena tidak mungkin Pak. Kita bisa beriman tanpa kesabaran tidak mungkin. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini, katakan, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomah. Istiqomah itu ya, apalagi kalau bukan kesabaran di atas ketaatan sampai meninggal dunia, iya kan? Istiqomah itu apalagi kalau bukan langgengnya kita terus kita berpegang di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, sampai akhir hayat kita. Itulah istiqomah. Dan istiqomah ikhwata Islam a'azani Allah wa yakum berat, tak mudah. Kenapa istiqomah itu berat, Pak? Istiqomah itu berat karena kita dalam hidup ini, Pak, ada musuh-musuh yang menyebabkan kita itu sering tersiok seok dalam perjalanan menuju iman. Setan, iblis sudah bersumpah. Dia berkata, Fabima aghwaytani la'aq'udanna لَهُمْ siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, maka aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang yang lurus. Setan sudah bersumpah. Bahkan setan dengan bala tentaranya berusaha bagaimana menghalang-halangi kita dari jalan Allah. Ya. Yang kedua, hawa nafsu, syahwat. Manusia punya hawa nafsu tidak? Punya. Manusia punya syahwat tidak? Punya. Nah, hawa nafsu dan syahwat ini sering kali memerintahkan kepada keburukan. Allah berfirman, Inna nafsal amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya, hawa nafsu itu menyuruh kepada apa? Keburukan. Ya, ketika hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan, maka ya akal Islam azan ya Allah wa yakum Berarti kita harus berjuang untuk melawan hawa nafsu kita. Sepanjang hidup kita, selama hayat dikandung badan. Makanya kan jihad yang paling dasar apa? Jihad melawan hawa hawa nafsu. Itu jihad yang paling dasar, sudah. Ketika Rasulullah SAW ya bersabda, "Al mujahid man jahada nafsa li ta'atillah." Orang yang berjihad itu hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya, hawa nafsunya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat orang yang berjihad. Ya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, berarti untuk kita istiqomah ini harus ada hal-hal yang bisa memberikan kepada kita kekuatan, Mbak ya Maka untuk kita istiqomah kita harus usaha. Kita harus berusaha semaksimal mungkin supaya kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Bagaimana caranya? Nah ini para ulama alhamdulillah ya telah banyak berbicara tentang wasailu sabat. Ya para ulama banyak berbicara tentang wasilah-wasilah untuk sabat. Ya sabat itu artinya yang kuat dan kokoh di atas ketakwaan dan keimanan. Iya. Nah sekarang pertanyaannya apa? Wasailus sabat, hal-hal yang bisa menjadikan kita istiqomah. Ini pertanyaan penting. Bahkan untuk inilah kita berusaha untuk berusaha dan mencari. Saya yakin semua kita ingin meninggal di atas husnul khotimah, betul tidak? Kita ingin kita tidak ingin wafat dalam keadaan maksiat. Saya tidak mau. Kita kita pun tidak mau. Bagaimana ya kalau kita meninggalnya adalah ketika sedang berzina, naudzubillah. Bagaimana kalau kita meninggalnya ketika sedang berbuat maksiat, naudzubillah. Kita tidak mau itu. Berarti Bapak sekalian ada harus ada usaha harus ada usaha bagaimana kita meninggal di atas husnul khatimah. Harus ada usaha bagaimana kita istiqomah terus sampai meninggal dunia. Apa usaha tersebut? Yang pertama, yaitu berusaha mengikhlaskan amal ya, kepada Allah. Karena keikhlasan ini, Pak, sesuatu yang dahsyat dan kuat sekali untuk menyelamatkan kita dari ya jurang kenistaan, kehancuran, kebinasaan. Lihat iblis, iblis ketika bersumpah, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau ya uh, ikhwat Islam azan ya Allah, iblis ketika bersumpah uh, di mana iblis berkata karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah. Maka aku akan goda hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Tapi kemudian Allah memberikan pengecualian. Ada hamba-hamba yang tidak bisa digoda oleh iblis. Allah berfirman, "Illa ibadaka minhumul mukhlasi Kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan. Rupanya hanya hamba-hamba Allah yang diikhlaskan, yang, yang iblis tidak mampu untuk menggoda dia. Ini menunjukkan, kata Syekh Salim, pentingnya keikhlasan. Orang yang ikhlas insya Allah. Dia akan bisa istiqomah dalam hidupnya insya Allah. Biiznillah. Nah ini yang pertama Pak. Yang kedua, agar kita istiqomah apa? Yaitu kita berusaha untuk ittiba sunnati Rasulullah. Itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul tidak disebut istiqomah. Maka kalau kita ingin, ingin istiqomah, Pak, berusahalah semaksimal mungkin untuk terus ittiba menapaki jejak kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyelisih perintah Rasul dengan ancaman yang berat. Apa kata Allah? Ya, falyahdharil ladzina ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Tuh lihat, Allah mengatakan di situ bahwa orang yang menyelisih perintah Rasul itu akan ditimpa salah satu dari dua. Yang pertama fitnah atau yang kedua apa? Adab yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini syirik atau kekafiran. Berarti orang yang menyelisih perintah Rasul akan ditarik oleh Allah kepada kesyirikan atau kekafiran atau diberikan adab yang pedih. Silahkan pilih yang mana. Gak mau dua-duanya kan? Dua-duanya pahit Pak. Karena kita tidak mau dua-duanya, berarti jalan kita satu-satunya adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan itu nggak mudah. Mudah tidak? Hah? Mudah? Tidak mudah. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa dalam diri kita ada hawa hawa nafsu. Sedangkan perintah-perintah Rasul seringkali tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Al-Ahzab tentang sifat orang yang bisa menjadikan Rasul sebagai suri taulah dan siapa. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Liman? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul. Suri tauladan yang baik bagi siapa? Apa bagi setiap orang? Ternyata tidak. Allah mengatakan bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Dan banyak berzikir kepada Allah. Yang ini pernah kita bahas pada hadis yang ke-10. Ya. Ternyata tidak setiap orang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita mengin, kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak akan bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Atau kita beriman kepada Allah tapi kita menginginkan dunia, kita tidak menginginkan akhirat. Kita pun tidak akan bisa menjadi pengikut Rasulullah SAW yang setia. Atau kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi tidak pernah berzikir kepada Allah. Ini pun sulit untuk mengikuti Rasul. Maka kalau kita ingin mengikuti Rasul Pak, terpenuhilah. Hendaknya terpenuhi tiga perkara tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah. Kalau terpenuhi tiga perkara ini, insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Iya. Nah ini yang kedua agar kita istiqomah. Apa itu? Ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata para ulama, agar kita bisa istiqomah apa, Pak? Yaitu kita jangan putus dari menuntut ilmu. Apa? Menuntut ilmu apa? Biologi bukan. Ilmu matematika bukan, fisika bukan. Tapi yang dimaksud yaitu menuntut ilmu Al-Quran dan hadis. Orang yang terus-menerus mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, Allah sendiri yang jamin dia tidak akan kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 101. Apa kata Allah dalam surat Al-Imran itu? Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian akan menjadi kafir kata Allah? Bagaimana kalian akan menjadi kafir sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah dan pada kalian ada rasulnya. Rasulullah sudah meninggal ada hadisnya. Kata Ibnu Katsir, Wa kaifa takfurun artinya annal kufra ba'idun ankum. Artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kekafiran akan jauh dari kalian kapan? Ketika kalian terus-menerus mempelajari Al-Qur'an. Ketika kalian terus-menerus mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun, Pak, yang dia tidak putus dari mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, jaminan dari Allah dan Rasulnya tidak akan sesat, tidak akan kafir. Makanya Rasulullah SAW sabda apa? Taraktu fikum al-amrain. Ma in bihima lan Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara itu, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Rasulullah mengatakan selama kalian berpegang kepada dua perkara tersebut. Berarti ketika kalian sudah tidak berpegang kepada keduanya, berarti kalian akan tersesat jalan. Kalian tidak akan bisa istiqomah. Makanya Bapak sekalian, ya, kalau kita tidak ingin, Pak, cepat futur, kita pengen supaya istiqomah kita kuat, sering-seringlah baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Ya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak baca Quran, tidak? Ya. Rasulullah SAW bersabda, Man qara'a fil laylatin mi'at ayah. Siapa yang membaca seratus ayat dalam satu malam, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Di sini Rasulullah menganjurkan kalau bisa setiap malam itu kita baca 100 ayat lebih. Maka subhanallah Pak, kalau kita kebiasaannya baca Al-Quran tiap hari, insya Allah itu yang menguatkan hati kita loh Pak, insya Allah. Biiznillah. Untuk terus istiqomah ya. Maka dari itu ini yang ketiga, jangan lepas dari menuntut ilmu. Duduk di majlis ta'lim. Duduk di majlis ta'lim, Masya Allah. Keutamaannya besar. Karena duduknya kita di majlis taklim, kita mendapatkan keberkahan bahkan doa malaikat. Ya Rasulullah SAW sabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'inda." Masyaallah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah. Buat apa? Mereka membaca Al-Quran dan mereka mempelajarinya. Kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenangan. Dan akan dilingkupi oleh rahmat Allah. Dan malaikat akan mengelilingi mereka. Dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisinya. Allah bangga-banggakan mereka. Maka Alhamdulillah Pak, kalau ternyata sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah. Iya. Namun jangan sampai suatu ketika nanti kita ada perasaan, sudahlah saya sudah cukup menuntut ilmu. Sebab kalau sudah ada perasaan seperti itu Pak, disitulah awal kebodohan kita. Tidak menuntut ilmu sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Ya sampai meninggal lah. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya, "Hai hey Imam Ahmad, ila mata tumsikul mahbarah? Sampai kapan kamu itu memegang penakmu itu?" Kata Imam Ahmad, "Ilal makbaroh, sampai kuburan." Memang betul. Iya, kalau di masyarakat kita terkenal ada sebuah hadis tapi hadis itu tidak ada asalnya sebetulnya ya utlubul ilma minal mahdi minal, minal mahdi ilallah dicarilah ilmu dari semenjak buayan sampai liang lahat ini bukan hadis tapi maknanya benar kata para ulama betul kita harus menuntut ilmu sampai meninggal dunia karena ilmu Allah banyak banget pak iya Walaupun seluruh umur kita kita gunakan untuk menuntut ilmu Allah, nggak bakalan ada habisnya ilmu Allah itu. Makanya ya akal Islam, mintalah terus kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa menuntut ilmu. Dan semangat menuntut ilmu itu jangan sampai dibiarkan futur loh Pak. Ketika kita futur, kita harus punya cara dan cari cara bagaimana supaya tetap saya semangat dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah buku bagus, Pak. Judulnya 128 cara agar menuntut ilmu terus berkobar. Itu bagus tuh buku. Kalau antum baca buku itu, uh kayaknya semangat terus kita menuntut ilmu. Iya. Makanya akal Islam harus semangat menuntut ilmu itu harus kita lebih dahulukan daripada semangat apa? Hah? Berharokah. Iya. Semangat menuntut ilmu itu harus kita dahulukan daripada semangat ya membuat aksi-aksi. Nah, ilmu dulu. Sebab segala sesuatu harus ditimbang dengan apa? Ilmu. Kita melakukan aksi apapun harus dengan ilmu. Bukan dengan perasaan, bukan dengan apa? Harus dengan ilmu. Maka agar kita istiqomah pun juga harus dengan ilmu ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Agar kita istiqomah di jalan Allah Jangan lupa Pak untuk terus menuntut ilmu, terus men jangan bosan-bosan. Udah berapa kitab yang kamu pelajari? Arab guru-guru Muram udah? Udah? Masya Allah. Riyadus Solehin udah? Udah? Sahih Bukhari udah? Hah? Baru dibuka ya Ustaz, Ustaz Firanda itu. Belum saya Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Belum kitab-kitab tafsir Ibnu Kathir dan yang lainnya. Belum kitab tarikh, sejarah. Belum masih banyak buku-buku yang belum kita pelajari, Pak. Masih banyak banget, Cami, tapi setan pinter. Setan tuh meniup-niup ke lelung kita. Kamu tuh udah banyak ilmunya. Nah, jadi akhirnya kita jadi malas nuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala ya akhi azan ya Allah yakum. Nah ini yang ketiga. Ya. Kalau kita ingin istiqomah sampai akhir hayat kita, jangan putus dari menuntut ilmu. Teruslah semangat datang ke kajian di majlis-majlis taklim dan jangan menuntut ilmu dengan cara otodidak saja. Harus duduk di majlis taklim, Pak. Karena itu yang lebih menguatkan hati kita insya Allah. Iya. Yeah. Yang ketiga, eh yang keempat, ya agar kita istiqomah. Apa itu beramal soleh? Beramal soleh. Di sana pak ada amalan-amalan soleh yang ternyata memang menguatkan hati kita untuk istiqomah pak. Apa coba amalan-amalan soleh pak? yang insya Allah dengan amalan itu kita wafatnya husnul khotimah. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Dan yang ketiga, menyempurnakan wudhu walaupun di saat sulit. Ya. Tiga ini ditunjukkan oleh sebuah hadis. Yang pertama tadi apa? Sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Yang ketiga, menyempurnakan wudhu walaupun di saat sulit. Sulit-sulit itu maksudnya apa? Dingin banget misalnya. Atau lagi sakit misalnya. Dalil tiga perkara ini hadis riat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi asani suratin." Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fima yaktasimu fihil mala'ul a'la?" Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Allah Rasulullah bersabda, "La adri ya Rabb." Aku tidak tahu ya Allah. Tidak tahu Rasulullah. Fawadu'a kaffahu baina katifai. Hatta wajatu burdaha baina saljiyai. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah. Sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alim tu ma fis sama'i wal Aku pun tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi. Kemudian Allah kembali bertanya kepadaku. Hal tadri madza ma yaqtasimu al mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajah. Tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat derajat. amal kafarat. Adapun amal yang menggugurkan dosa Famashul akdami ilal jamaat. Yaitu melangkahkan kaki ke sholat berjamaah. Wa isbagul wudu'i indal makruhat. Dan menyempurnakan wudhu terutama di saat su sulit. Wantidharu sholawati ba'da sholawat. Dan menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya di masjid. Maka Allah berfirman, apa kata Allah? Sodakta kamu benar hai Muhammad. Faman fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kama ummu. Siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan tadi, ia akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Hadis ini sahih, Pak. Bayangkan, Pak, orang yang menjaga selalu pergi ke masjid berjamaah Orang yang berusaha bagaimana bisa menyempatkan waktu menunggu di masjid dari sholat sampai sholat berikutnya. Coba Bapak duduk aja. Dari pada Maghrib sampai Isya. Kemudian Bapak menyempurnakan wudhu tiga kali, tiga kali. Walaupun sesulit apapun. Berusaha untuk menyempurnakan wudhu. Maka kata Rasulullah SAW, orang ini hidupnya akan baik. Wafatnya akan baik. Makanya nggak ada sejarahnya Pak Orang yang rajin ke masjid itu wafatnya su'ul khotimah, tidak ada. Orang yang selalu pergi ke masjid itu Masya Allah wafatnya baik-baik semua Pak. Husnul khotimah. Bagaimana tidak Pak? Orang yang rajin pergi ke masjid itu kan disaksikan keimanannya oleh Allah. Allah berfirman, Innama ya'muru masajidallah Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama salah wa ahta zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah siapa? Yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka itu pasti mendapatkan hidayah, kata Allah. Tuh lihat Pak, jaminan dari Allah. Orang yang memakmurkan masjid itu pasti dapat hidayah. Makanya yang akan Islam azan ya Allah wa yakum. Bahkan sekata Rasulullah Orang yang memakmurkan masjid yang selalu suka sholat berjamaah itu disebut di hari kiamat sebagai apa? Tetangga-tetangga Allah. Ya, kelak pada hari kiamat Allah akan bertanya, di mana tetangga-tetanggaku? Bayangkan Pak, kalau antum menjadi tetangga Jokowi, senang kan Pak? Tetangga saya presiden loh. Ya. Antum disebut ke tetangga Allah. Masya Allah. Ya. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini amalan pertama, kedua, ketiga. Ya insya Allah amal ini Pak, kalau kita terus ber apa namanya e, jaga, kita akan wafat husnul khatimah. Kita akan bisa istiqomah. Biidnillah. Biidnillah. Amalan yang keempat, yang insya Allah ini memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah. Apa itu? Salatul lail. Salat malam. Salat malam itu Pak, Masya Allah Pak. Memberikan kekuatan dahsyat pada hati kita Pak. Iya. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhal muzammil. Kumil layla illa qalila. Nisfahu awin qus minhu qalila. Auzid zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu, ashaddu wata'a wa aqwa muqila. Masya Allah. Ini ayat makiyah atau madaniyah? Makiyah. Hai yang berselimut. Bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Setengahnya atau tambah lagi sedikit atau kurangi lagi dan bacalah Al-Quran secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu beban yang berat yaitu risalah. Dan sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati dan sebaik-baiknya ibadah. Allah mengatakan ibadah di waktu malam itu apa? Asyadu wapa'a. Lebih mengesankan di hati. Lebih mengukuhkan hati. Betul Pak. Bayangkan ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Bagaimana beratnya dakwah di Mekah? Menghadapi rintangan yang sangat dahsyat, menghadapi cemoohan orang-orang musyrikin Quraisy, menghadapi gangguan mereka. Ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasulnya apa? Salat malam. Kenapa? Ini isyarat, Pak. Bahwasanya salat malam itu bisa menguatkan apa? Hati. Mohon maaf katanya. Ke depan, Mas, ke depan geser kurang apa begini aja kali ya Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Berarti dari tadi nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Kedengeran. Ibu-ibu kedengeran nggak bu? Baik kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Salat malam. Jadi salat malam itu Pak, masya Allah memberikan kekuatan untuk istiqomah, insya Allah. Terutama di zaman fitnah loh Pak. Di zaman fitnah ternyata Rasulullah menekankan untuk sholat malam Pak. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Aisyah berkata, suatu malam Rasulullah SAW bangun tiba-tiba. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah, Mada unzilatil laylah minal fitan. Wa madza unzila minal khazain. Kata Rasulullah apa? La ilaha illallah. Fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini? Man yukidli al hujar. Siapa yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu yang sedang tidur? Rubakasiatin fid dunya ariatin fil akhirah. Berapa banyak orang-orang yang berpakaian di dunia ternyata telanjang di akhirat. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, ini isyarat bahwa di zaman yang penuh fitnah kita disuruh banyak-banyak beribadah, terutama di waktu malam. Sekarang fitnah dahsyat tidak Pak? Kita hidup di akhir zaman. Fitnah dahsyat sekali sudah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan yang lainnya. Lati kita sangat butuh di zaman ini untuk sholat malam, Pak. Bermunajat di hadapan Allah. Di waktu hening, ketika orang-orang sedang tidur, kita berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Pak, sholat malam itu ternyata karakteristik penduduk surga yang utama, Pak. Allah menyebutkan dalam surat Adz-Dzariyat apa? Innal muttaqina fi jan fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa asharihum yastaghfirun kata Allah Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dahulu mereka termasuk orang-orang yang berbuat ihsan, kata Allah. Apa ihsan mereka? Ternyata Allah mengatakan apa? Dahulu mereka sedikit tidur di waktu malam. Ya. Dan di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah. Masya Allah. Ternyata karakteristik penduduk surga itu suka sholat malam. Kenapa? Di dalam Al-Quran, sholat sunnah yang sering Allah tekankan dan sebutkan itu ternyata sholat malam. Karena memang pengaruhnya dahsyat dalam kehidupan kita ini, Pak. Ya, di antara pengaruh sholat malam menjadikan jiwa kita baik dan memberikan semangat. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud Rasulullah sabda, "Idza nama ahadukum fa inna syaitan yaqidu qalqafiyat ra'sihi thalatha uqad." Apabila salah seorang dari kalian tidur, maka setan mengikat kepalanya tiga kali ikatan. Setiap ikatannya dia simpulkan dan ditiup buhulnya. Sambil berkata, Nam, alaika laylun tawil. Tidur saja, malam masih panjang. Fa'in istaiqad wa Allah. Kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah, in halat uqdah, lepas satu ikatan. Fa in yatawadda. Kalau dia berwudu in halat uqdah, lepas satu ikatan. Fa indah bahaya yusalli kalau dia pergi sholat in halat uqdah, lepas semua ikatan. Fa apa? Nasyiyatan tayyiban nafs kata Rasulullah. Di waktu paginya ia semangat, jiwanya baik. Masya Allah, ternyata orang yang sholat tahajud itu Pak, jiwanya baik di waktu pagi. Semangat dia dalam ke, dalam kebaikan-kebaikan. Makanya jangan lupa deh Pak. Jangan sampai melewati malam tanpa sholat. Walaupun cuma satu rakaat. Biasanya saya usah, saya biasanya cuma satu rakaat, Ya nggak apa-apalah. Utsman bin Affan dulu cuma satu rakaat kok Pak. Tapi membaca Al-Quran semuanya. Ikhwatul <laughs> Islam azani Allah Nah, ya akhi, ini yang amalan yang keberapa? Yang keempat. Ya. Yang keempat atau yang kelima? Yang pertama apa? Pergi ke masjid, sholat jamaah. Iya, terus ini yang sholat tahajud berarti yang keberapa? Yang keempat kan? Yang keempat. Ya. Amalan yang kelima. Amalan yang kelima yang insya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqomah. Apa itu? Kata para ulama, kasratu zikr. Banyak berzikir. Banyak zikir. Iya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah Pak menyebutkan keutamaan zikir dalam kitab beliau yang Masya Allah. Beliau sebutkan lebih dari 50 keutamaan. Luar biasa sekali. Dan memang pengaruhnya dalam hidup kita itu dahsyat Pak zikir itu Pak. Ya. Dimana yang pertama di antara keistimewaan zikir apa Pak? Dia bagaikan apa benteng yang sangat kokoh sekali yang bisa menghalangi kita dari godaan syaitan. Ya kata Ibnu Abbas apa? Syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam setan selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa'in zakarallah khanas. Jika anak Adam ini berzikir kepada Allah, ngumpet dia, ketakutan. Fa'in waswas. Kalau dia lalai, maka ia memberikan was-was. Makanya setan Selalu berusaha Pak supaya kita lupa dari berzikir. Selalu bagaimana caranya supaya kita lupa dari berzikir. Kenapa? Kenapa setan merasa perlu Pak supaya kita itu tidak berzikir? Karena keuntungan besar buat setan. Apa keuntungan setan buat setan kalau kita tidak berzikir? Pertama, setan bisa bersekutu dengan kita dalam aktivitas kita. Kalau kita masuk rumah nggak dikir, setan ikut masuk rumah. Setan akan berkata malam ini aku dapat tempat tinggal. Kalau kita makan tidak berzikir, setan ikut makan. Gemuk tuh setannya pak. Iya. Kalau antum jima sama istri nggak nggak berzikir kepada Allah, ih setan ikut enak. Iya ikut dia berjima juga. Makanya setan berusaha bagaimana kita lupa ini keuntungan yang pertama buat setan. Setan bisa ikut serta dalam aktivitas kita. Makanya kata Rasulullah kalau kita masuk rumah kemudian kita baca, membaca zikir kepada Allah, setan tidak bisa masuk rumah kita. Kalau kita makan kemudian setan apa namanya? kita menyebut nama Allah, setan tidak bisa ikut makan bersama kita. Keuntungan yang kedua, Pak, ketika setan berhasil membuat kita lupa dia akan sangat mudah sekali mengotak-ngatik hati kita. Ya. Makanya Allah berfirman apa? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami akan jadikan setan sebagai temannya yang akan menemani dirinya. Tuhan, Masya Allah. Kita tidak ingin seperti itu kan? Makanya penting kenapa Rasulullah SAW selalu menyuruh kita banyak zikir, banyak zikir. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, Pak. Apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam sudah terlalu banyak, ya Rasulullah. Famurni bi'amrin faslin atasyabbatu bih Wala tuksir alai. Tolonglah berikan kepada saya satu perintah saja. Yang bisa saya pegang kuat-kuat. Tapi tolong jangan banyak-banyak. Ya, lihat laki-laki ini mengadu ke Rasulullah bahwa syariat Islam ini sudah sangat banyak sekali. Memang betul syariat Islam itu banyak banget Pak. Siapa di antara kita yang hafal syariat Islam semuanya? Kalau Bapak baca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir syariat Islam semua itu Pak ya. Maka subhanallah lihat nasihat Rasulullah kepada orang ini. Dan kalau kita renungi nasihat ini justru itu pembuka. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Satu Rasulullah berikan kepada dia, itu saja. Lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Apa hubungannya dengan syariat Islam yang begitu banyak? Karena ketika lisan kita sudah terbiasa berzikir, hati kita akan bening. Dan disitulah kita akan dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sahih Allah. Makanya ya akhi, jangan lupa banyak zikir. Ya. Dari bangun tidur sampai di tidur lagi, zikir yang Rasulullah ajarkan banyak banget Pak. Ada zikir muqayyad yang terikat dengan waktu dan tempat ada zikir mutlak yang tidak terikat dengan waktu dan tempat. Bangun tidur udah zikir, alhamdulillah. Apa zikir bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihin nasyur. Iya. Kemudian kita sholat, zikir. Kemudian pas habis sholat subuh, zikir. Jangan lupa tuh zikir apa? pagi ya ketika kita berpakaian jangan lupa zikir ketika kita naik kendaraan jangan lupa zikir ya kadang-kadang kan seringnya sih kita lupa kita gitu lupa makanya kata Ibnu Mas'ud apabila seseorang naik kendaraan setan akan berkata tagonna ayo nyanyi ya supaya apa supaya kita lupa kepada zikir. Makanya ya akal Islam azani Allah wa yakum. Coba ketika antum naik mobil, macet-macet kalau Jakarta kan macet tiap hari. Sebetulnya macet itu bagi mereka ahli zikir gonimah kan gitu. Alhamdulillah ya tambah macet tambah banyak zikir gitu kan. Tambah macet tambah banyak baca Quran dan yang lainnya. Akhirnya kangen pengen macet lagi. Iya. Kenapa? Karena dia gunakan itu untuk maksimal zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hati kita kosong, aduh terkadang marah-marah, stres dan yang lainnya. Kenapa kita stres? Kenapa kita marah-marah? Jawabnya karena hati kita kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal subhanallah ya Pak ya, kalau kita pikir-pikir dengan akal pikiran kita, zikir itu amal yang paling ringan sudah. Tidak ada amal yang paling ringan dari zikir. Semua kita bisa kan mengucapkan subhanallah ya Bisa. Berapa detik sih antum mengucapkan subhanallah? Satu detik subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Cuma empat detik kok. Iya. Tapi kenapa ya Ustadz saya setiap kali mau berzikir ingatnya sana, ingatnya sini, ya begitulah setan. Setan tidak ingin kita banyak ber berzikir ya akhwan Islam azan ya Allah wa Ya, tapi kita harus berusaha untuk terus menjaga zikir. Itu amalan yang keberapa, Pak? Yang kelima. Sekarang yang keberapa? Yang keenam. <clears throat> Agar kita istiqomah, kasratul istighfar. Kata para ulama yaitu banyak beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kenapa? Karena istighfar inilah Pak yang akan menggugurkan dosa dosa kita. Dosa itu Pak yang membuat hati kita berat untuk melaksanakan ketaatan. Dosa itu membuat hati kita hitam kelam. Maka jangan banyak beristighfar kepada Allah, hati itu menjadi bening kembali. Masya Allah. Makanya banyak istighfar. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya banyak istighfar. Kata Rasulullah, Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Berbahagialah bagi orang yang mendapatkan dalam buku catatannya nanti pada hari kiamat istighfar yang banyak. Ya. Dan ternyata Pak, istighfar itu dahsyat dalam kehidupan dunia ini loh Pak. Di dunia ini banyak istighfar itu membuka pintu rezeki ternyata. Allah berfirman dalam surat surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Lalu aku berkata kata Nabi Nuh kepada kaumnya, Istaghfiru rabbakum. Istighfar kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Allah akan kirim air hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah akan berikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai yang mengalir dan kebun-kebun yang berbuah. Karena banyak istighfar. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, yazidkum قُوَّةً ila قُوَّتِكُمْ Allah akan tambahkan kekuatan kalian di atas kekuatan yang ada di hati kalian. Hatinya jangan banyak istighfar, Allah akan kuatkan hati kita dan kuatkan badan kita. Makanya yang akal Islam subhanallah ternyata di dunia istighfar itu dahsyat sekali. Membuka pintu rejeki, membuka pintu kekuatan. Yang kuat hatinya, badannya juga insya Allah. Kemudian apa Pak? Dahsyatnya istighfar di dunia, ternyata istighfar yang banyak itu menahan adab. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan pernah mengadab mereka selama mereka masih istighfar. Tuh lihat. Allah tidak akan mengadab suatu kaum selama kaum itu masih istighfar, Allah tidak akan adab. Iya. <clears throat> Makanya kalau kita melihat adanya adab di satu daerah, saya yakin di sana orang sudah meninggalkan istighfar, Pak sudah nggak ada yang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Padahal kalau kita perhatikan Pak, di Jakarta itu yang namanya maksiat luar biasa loh Pak. Tapi belum Allah kasih apa-apa. Iya belum Allah kasih kayak di Aceh gitu kan. Kalau di Aceh kan Masya Allah tsunami. Mudah-mudahan orang-orang yang meninggalnya Allah ampuni dosa semuanya. Iya. Mungkin masih banyak yang istighfar kali. Allahu a'lam masih banyak yang istighfar sehingga Allah masih menahan. Makanya kekuatan istighfar itu diantaranya yang kedua ini Pak. Yaitu bisa menahan adab. Adab tidak akan Allah turunkan selama mereka masih istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. <clears throat> Untuk di akhiratnya lagi Pak? Istighfar itu menggugurkan dosa. Allah berfirman, dalam hadis Qudsi, dalam riwayat Tirmidzi dan Tirmidzi berkata hadis ini hasanun gorib. Apa kata kata Allah dalam hadis Qudsi? Ya ibna Adam, "Lau buka anak ananas sama." Kalaulah dosa kamu hai anak Adam sampai ke awang-awang langit sampai saking banyaknya dosamu itu. Tsumma kemudian kamu minta ampun istighfar kepadaku. Ghafartulak. Aku pasti ampuni dosamu. Allahu Akbar. Sehebat sebanyak apapun dosa kalau kita istighfar. Allah ampuni dosa kita. Tapi ingat Pak, istighfar itu jangan cuma sebatas di mulut. Astagfirullah, astagfirullah. Tapi hati mengharap-harapkan maksiat, salah besar. Apalagi kalau ada orang sambil ngeliatin maksiat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Diliatin terus. Istiq. kata, kata Ibnu Qayyim ini istighfar yang butuh istighfar. Iya. Ikhwatal iman. Banyak istighfar. Rasulullah SAW ternyata beliau lebih dari 100 kali istighfar loh Pak. Ya, Rasulullah menganjurkan umatnya istighfar. Kata Rasulullah apa? Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Fa inni atubu ilallah wa astaghfiru fil yaumi mi'ata marrah. Hai manusia, taubatlah kepada Allah dan istighfarlah kepadanya. Karena aku setiap harinya beristighfar kepada Allah seratus kali. Tapi kalau kita kumpulkan hadis-hadis tentang istighfar, istighfarnya Rasul, banyak banget ternyata Rasulullah beristighfar. Pertama, Rasulullah menganjurkan ucapkan astagfirullah wa tubuh di waktu pagi. Yang kedua, Rasulullah apabila telah selesai sholat duha mengucapkan Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawabur rahim. Seratus kali. Yang ketiga, disebutkan dalam Imam Ahmad, Rasulullah SAW apabila telah selesai sholat, setiap selesai sholat Rasulullah beristighfar seratus kali. Allah magfirli wa tub alayya innaka antat tawabul ghafur. Ya. Itu Rasulullah ucapkan di setiap setelah selesai sholat lima waktu. Coba dihitung, berapa itu semua? Ibnu Umar berkata, ya aku pernah duduk di majlis Rasulullah SAW, ternyata di majlis Rasulullah SAW beliau beristighfar lebih dari seratus kali. Masya Allah, ternyata Rasulullah istighfarnya luar biasa banyak. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Sementara kita nggak dapat jaminan. Siapa yang jamin kita masuk surga? Mertua? Enggak. Siapa yang bisa menjamin kita masuk surga ya akhi? Udah gitu kita sedikit istighfarnya. Iya, maka kita lebih banyak istighfar lagi Pak, banyak istighfar kepada Allah. Karena istighfar ini memang dahsyat Pak, untuk keistiqomahan kita itu dahsyat sekali insya Allah. Iya. Ikhwata iman azani Allah wa iyakum. <clears throat> nah ini diantara amalan-amalan yang insya Allah bisa memberikan kekuatan untuk istighfar istiqomah. Ya, sebetulnya semua amal soleh memperkuat. Tapi ini enam amal ini yang ya nas-nasnya tegas dan jelas sekali menunjukkan akan itu bisa memberikan kekuatan insya Allah. Kemudian di antara perkara yang supaya kita bisa istiqomah yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Yang kelima agar kita bisa istiqomah apa? Kata para ulama yaitu ijtinabul ma'asi. Meninggalkan maksiat. Menjauhi maksiat. Kenapa? Li'annal ma'asi tuhinul qalba. Karena maksiat itu melemahkan hati. Ya. Orang semakin banyak maksiatnya, Pak, semakin di dalam hatinya itu banyak goresan-goresan hitam. Sehingga pada waktu itu iman pun semakin redup. Sehingga akhirnya ketaatan pun semakin lemah. Maka kalau sudah seperti itu ya akhwan Islam sulit rasanya. Ya untuk bisa istiqomah. Makanya ya harus sebagaimana caranya supaya kita lari sejauh-jauhnya dari maksiat. Walaupun Pak memang tidak syarat kata para ulama orang yang istiqomah itu tidak pernah berbuat dosa. Bukan syarat itu. Karena nggak nggak mungkin ada orang seperti itu. Ya, syarat istiqomah nggak pernah berbuat dosa. Ah, mustahil. Kok mustahil? Ya, karena Rasulullah bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti pernah berbuat dosa dan pasti akan banyak berbuat salah. Iya. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik yang berbuat dosa itu yang segera bertaubat. Ada yang berkata kepada Al-Hasan Al-Basri, ya, ya, wahai imam, kenapa ya saya ini kok setelah bertaubat saya ya setelah itu berbuat maksiat kemudian saya bertaubat kepada Allah lalu saya jatuh lagi kepada maksiat saya bertaubat lagi kepada Allah kemudian jatuh lagi. Apa kata Al Hasan Al Basri? Lah, emang begitu semua mukmin. Semua mukmin pasti begitu. Ya tidak, Pak? Siapa di antara kita yang satu hari tidak berbuat maksiat? Ada? Tidak ada. Tidak saya, tidak Anda. Ya. Sulit. Satu hari untuk tidak berbuat maksiat sulit sekali. Tiap hari kita berbuat maksiat, maka dari itulah Kenapa kita tadi sudah saya sebutkan banyak istighfar, banyak istighfar kepada Allah, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membersihkan Pak karatan-karatan dosa di hati kita itu. Ya, jangan sampai dibiarkan dosa-dosa itu berkarat di hati kita akhirnya sulit kita untuk menghilangkannya ya akhwan Islam. Azan ya Allah wa iyyakum. Itu yang kelima, Pak. Tinggalkan apa? Dosa. Terus gimana dong Ustaz caranya meninggalkan dosa? Ya. Pertama, Pak, berusaha menjauhi tempat-tempat yang di situ banyak dosa. Kayak mall-mall, tempat rekreasi yang di situ banyak dosanya. Udah jangan sering-sering lah ke sono. Kalau udah pergi ke mall itu banyak makhluk halus di sono, Pak. Iya. Makanya ngeri banget gitu kan Ya, ini ada ikhwah, Masya Allah udah ngaji tiap hari, mejengnya di mall. Ya aduh, <laughs> jangan dong. Ya. Kita kalau ingin men menjauh dari dosa, jauhi tempat-tempat yang di situ banyak dosa. Yang kedua, Pak, jauhi teman-teman yang bisa menyeret kita kepada dosa. Makanya kemudian penting kita untuk mencari teman yang soleh. Dan mencari teman yang soleh itu Pak, Masya Allah bekal untuk istiqomah yang luar biasa loh. Karena, karena Rasul bersabda, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama khalil. Khalil itu bukan teman biasa loh. Teman dekat, teman akrab khalil itu. Ya. Makanya jangan kemudian kita terpengaruh dengan perkataan orang, ah lu gak gaul lo gitu kan biarin sebut nggak gaul juga apa-apa. Yang penting saya selamat agama saya. Terkadang seorang pemuda yang karena pengen disebut gaul, akhirnya gaul sama siapa saja, akhirnya rusak agamanya. Coba buka tuh surat Al-Furqan ayat 26, bagaimana penyesalan penduduk api neraka. Rupanya ada penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara temennya Pak. Allah berfirman, "Qala ya wailata Laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula Berkatalah ia Aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya gara-gara dia aku masuk neraka padahal telah datang kepada saya pemberi peringatan Subhanallah makanya Bapak sekalian ya agar kita bisa meninggalkan dosa penting kita harus memilah dan memilih teman harus ya sebab tidak kalau kita masih bergaul dengan teman-teman yang buruk kita pun sulit untuk jauh dari keburukan saat saya punya teman tapi kalau saya duduk sama dia senangnya gibah aja gimana jauhin kalau kamu memang tidak bisa mengingkari dia, mendingan kamu tinggalin aja. Maaf ya, selama kamu masih suka gibah, saya nggak mau lagi duduk di majlis kamu. Saya nggak mau duduk lagi sama kamu. Soalnya kamu senang gibah sih. Ya. kota Islam azan yang harus harus kuat kita, harus kuat. Banyak ya pemuda-pemuda maaf takut ditinggalin teman-temannya. Akhirnya gara-gara teman-temannya itu akhirnya dia sesat jalannya. Sallallahu alaihi wasallam Makanya Bapak sekalian, ya, berteman dengan orang soleh itu nikmatnya di dunia dan akhirat loh, Pak. Keuntungan yang keuntungan di dunia berteman dengan orang soleh apa, Pak? Menguatkan iman. Insya Allah. Karena dengan orang soleh itu kita diingatkan. Ketika kita futur, kita diingatkan. Alhamdulillah ada teman yang soleh. Ya. Di akhirat, kata Rasulullah SAW apa? Ketika kaum mukminin telah melewati jembatan sirat, maka mereka pergi kepada Allah dan berkata, Ya Rob, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Rob, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu di dunia sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, kenapa engkau masukkan ke neraka? Terus mereka mendesak Allah supaya dikeluarkan teman-temannya. Akhirnya Allah berfirman, Idhabu ilan nar. Silahkan kalian pergi ke neraka. Dan ambillah teman-teman yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan ia dari api neraka. Lari mereka ke neraka. Diambil teman-temannya pak dari api neraka. Itu manfaat teman yang soleh pak di akhirat. Masya Allah. Tapi kan berteman dengan orang soleh juga harus sabar loh Pak. Karena teman yang soleh itu bukan malaikat. Teman yang soleh itu manusia yang punya kekurangan. Sebagaimana kita dan Anda punya kekurangan. Iya kan? Maka lu meraja kalau kita berteman, ternyata kita dapatkan kekurangan-kekurangan. Ini orang soleh tapi kok agak ada kekurangannya. Oh oke. Okay kekurangan itu saya berpikir saya pun punya kekurangan, dia punya kekurangan, sama-sama. Bagaimana menutupi kekurangan itu? Iya. Makanya Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu untuk selalu bersama orang-orang yang selalu menyeru Rob mereka di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajahnya. Rasulullah disuruh sabar bersama orang-orang yang soleh. Memang harus sabar berteman dengan orang soleh itu. Ya, ikhwata Islam, azani Allah wa iyakum. Walaupun memang Pak, manusia dalam masalah berteman itu beda-beda. Ada yang dia supel, pandai bergaul. Ada yang orangnya nggak bisa bergaul. Ya masing-masing diberikan kelebihan. Ya. Ikhwatal iman, azan ya Allah. Nah ini yang keberapa tadi Pak? Yang kelima, meninggalkan do dosa. Ya. Yang keenam, <clears throat> agar kita istiqomah bagaimana caranya? Agar kita istiqomah Bapak sekalian kata para ulama sering-sering baca tentang perjalanan para orang-orang soleh sebelum kita. Sejarah para ulama terdahulu, sejarah para nabi. Itu Masya Allah Pak, kalau kita baca sejarah mereka itu Masya Allah Pak. Mereka kedua kita. Mereka suri tauladan kita, Masya Allah. Ketika kita berpegang kepada sunnah, kok saya kok berpegang kepada sunnah malah dimusuhi orang sih. Duh, langsung kita baca kitab-kitab para ulama perjalanan hidup mereka. Oh, ternyata mereka juga sama. Alhamdulillah, saya punya teman. Ya. Imam Ash-Shatibi rahimahullah dalam muqaddimah kitab Al-I'tisam bercerita tentang dirinya. Kalau enggak salah salah saya pernah ceritakan juga di sini. Kata Imam Al-Ash-Shatibi, di awal-awal saya belajar ilmu Ya, setelah saya banyak menguasai ilmu, saya dapati ternyata banyak amalan di masyarakat saya tidak sesuai dengan sunnah. Kata beliau, disitulah saya merasa ragu dan bingung. Kenapa? Bingung saya, kata Imam Syatibi. Bingungnya kenapa? Antara saya mengikuti sunnah Rasul, tapi konsekuensinya saya akan dimusuhi oleh masyarakat saya atau saya mengikuti keinginan masyarakat saya, tapi konsekuensinya Allah murka kepada saya. Mana yang harus saya tempuh ini? Akhirnya kata Imam Syatibi, saya kok kuatkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Tapi saya tidak langsung, tidak sekaligus, sedikit demi sedikit. Rupanya apa yang terjadi? Ketika aku sudah mulai meretas tali sunnah, qamat alayyal qiyamah, watawatarat alayyal malamah tegak kiamat pada saya. Caci maki bertubi-tubi menghampiri saya. Masya Allah. Itu Imam Syafi'i Pak, ketika hidupnya. Makanya subhanallah. Dengan kita membaca sejarah orang-orang terdahulu itu. Apa namanya Pak? Tasliyah. Menghibur diri kita insya Allah. Iya. Untuk kita selalu istiqomah seperti mereka dan mengikuti jejak kaki mereka ya akal Islam. Azani Allah wa iyakum. Nah ini ya. Kemudian yang ketujuh. Agar kita istiqomah <clears throat> menjauhi racun-racun hati. Ada racun-racun hati, Pak, yang mengakibatkan hati kita itu teracuni nantinya, Pak. Dan itu akibatnya kita susah istiqomah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan racun hati itu ada empat apa racun hati itu? Yang pertama, fudulun nador, Mata yang selalu jelalatan. Matanya nggak pernah ditahan. Ya, selalu pengen ngelihat yang tidak-tidak. Kata Ibnu kata Ibnu Qayyim, mata yang tidak bisa ditahan itu itu hakikatnya panah iblis yang akan bisa menghunjam hati kita sendiri dan merusak hati kita sendiri. Makanya Pak, <clears throat> mata itu jendela hati. Kenapa Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menundukkan pandangan? Demikian pula kaum mukminat untuk menundukkan pandangan. Karena dari mata, Bapak ketika melihat sesuatu akan berubah jadi apa? Pikiran. Berubah jadi apa? Pikiran. Ketika Bapak pikiran itu terus dipikirkan, akan berubah jadi niat. Ketika niat itu semakin kuat, akan berubah jadi perbuatan. Makanya kata Ibnu Qayyim apa? Aslu kulli khairin wa aslu kulli syar al-fikr. Asal segala kebaikan dan asal segala keburukan pikiran. Rupanya asal segala keburukan dari pikiran. Asal segala kebaikan apa? Pikiran. Kalau seorang istri, saya berikan contoh. Seorang istri melihat kekurangan suaminya. Eh kekurangan tuh dipikirin aja. Kayak suami saya kok begini ya. Suami saya kok banyak kekurangannya ya. Dipikirin aja pak. Lama-lama apa yang terjadi? Hah? Berkurang cintanya. Sohe. Dipikirin terus. Ada niat. Udahlah saya mau minta cerai aja. Kenapa? Dari pikiran. Iya tidak Pak? Iya. Bapak ketika ngelihat akhwat cantik, dipikirin. Ih, itu akhwat, andai, andai, andai, andai gitu kan. Dipikirin, dipikirin, ada niat. Ah, pengen deket ah gitu kan. Mending deketnya pengen ngelamar langsung gitu kan. Ini ndak. Ya, nyari kontaknya, apalah, chatting dan yang lainnya. Allah Dari pikiran berubah jadi niat. Dari niat berubah jadi per buatan. Pikiran dari mana berasal? Mata. Makanya Allah menutup jendela pikiran kita, mata. Maka Allah mengatakan, katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Katakan kepada kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Bukan cuma mukmin laki-laki, perempuan pun juga dianjurkan untuk menundukkan Ya Kemarin ibu-ibu pengurus kajian Pak kumpul di Cibubur, Pak. Rupanya mereka cerita, Ustad, ternyata ibu-ibu tuh kalau melihat Ustad Ustad tuh nafsu, Ustad, Ush, yang benar, Bu. Iya, benar Ustad, Apalagi kalau Ustad Syafiq, uh, Ustad uh, itu tuh katanya. Sampai ada ibu-ibu sengaja kalau ngaji pakai camata hitam biar fokus. bus <laughs> Waduh, bahaya bener. Waduh, Bu. Kalau gitu gak usah lah ibu-ibu kalau ustadznya ganteng gak usah di itu lah Bu. Gak usah pakai itu. Kecuali kalau ustadznya gak ganteng mungkin ibu-ibu yang gak nafsu kali. Ini masalahnya kan bahaya. Ternyata ibu-ibu juga normal juga kan perempuan punya nafsu gitu kan. Makanya yang lebih baik udahlah. Ya, nggak usah pakai apa slide-slide segala atau pakai apa menjaga hati juga. Mereka ya mandangin terus ini Ustadz kok udah pinter, ganteng, masya Allah. Pas pulang ke rumahnya suaminya, ya elah. Udah. <laughs> Sudah berkurang tuh cintanya, Pak. Ikhwata Islam azan ya Allah ya aku. Nah, seperti itu. Makanya, akhi, ya. Ini racun hati yang pertama. Apa itu? Mata yang tidak bisa ditahan. Ya. Yang kedua, racun hati yang kedua apa? Fudulul kalam. Banyak bicara. Banyak cincong. TBC, ya, terlalu banyak cincong. Ya, <laughs> kalau ngobrol, ngomong, ya Allah, nggak ada titik, nggak ada koma. Kerjaan yang ngobrol sama teman-teman, saya ada orang Pak, Masya Allah. Dia kalau ngobrol Pak, dari dari bis isya sampai subuh kuat dia. Kalau ngobrol, kuat bener. Ada aja yang dibicarakan. Waduh, Ya kasihan. Orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya, Pak. Makanya kan kita ya berbicara itu kita lihat memang kalau maslahat harus banyak bicara dan isinya bagus silahkan. Rasulullah SAW pernah sehari semalam bicara menyampaikan tentang apa yang akan terjadi sampai di masa depan sampai hari kiamat. Ya, sebagian disebutkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW setelah subuh maka Rasulullah pun ya ceramah terus sampai zuhur. Setelah zuhur Rasul ceramah lagi terus sampai isya. Setelah isya eh, setelah sampai asar. Setelah asar Rasul ceramah lagi sampai maghrib. Ya, Rasulullah sampaikan apa yang akan terjadi terus sampai hari kiamat. Hafidhahu man hafidhahu. Nasiyahu man nasahi man, man nasiyahu. Ada yang hafal dan ada yang lupa, kata para sahabat. Ya kalau memang seperti itu manfaatnya nggak masalah. Cuma masalahnya kalau banyak bicaranya itu loh Pak, aduh nggak ada manfaatnya. Sering kali kan di mana di WhatsApp, di WhatsApp itu Pak. Kita kan suka share, ada anekdot lucu loh. Ya, ih lucu, ketawa, ger. Padahal apa? Cerita, ceritanya fiksi, fiksi. Bohong dong, bohong. Gak kerasa kita sudah dapat doa kecelakaannya dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah wailun liman haddatha fayakdib liudhika bihin nas wailun lah wailun lah. Celaka bagi orang yang berbicara dusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Berapa kali celaka Rasulullah sebutkan di situ? Tiga kali. Hati-hati Pak. Men-share cerita anekdot lucu yang ternyata nggak ada ya gak benar fiktif dusta hanya niat kita supaya orang-orang tertawa niatnya benar baik mungkin kan menghibur saat iya hibur taib tapi kan caranya salah niat yang baik itu harus disertai dengan cara yang baik dan benar nah, ini kan terkadang karena akibat fudulul kalam itu pak terlalu banyak bicara, banyak ngobrol di grup enggak-enggak, akhirnya apa? Ya gitu. Kita akhirnya teracuni hati kita itu, Pak. Yang ketiga. Apa itu fudulul mukhalatah? Terlalu sering, terlalu banyak bergaul dengan orang-orang. Artinya hidup kita habisnya buat bergaul aja. Padahal kan ada hak untuk ai, untuk apa? Untuk diri kita, ada hak untuk istri kita, ada hak untuk anak kita, ada hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga kita berkumpul dengan teman-teman. Jangan waktunya habiskan hanya untuk bergaul sana, bergaul sini dan yang lainnya. Dah, jangan, Pak. Rasulullah SAW saja menganjurkan buat orang yang berhaji langsung pulang, jangan kemana-mana dulu. Ya, Kata Rasulullah, "Idza addaitumul hajj, kalau kalian sudah selesai haji, farji ilal ila ahli. Hendaklah ia pulang ke rumahnya fa innahu a'dham li ajri, karena itu lebih besar pahalanya buat dia." Ini enggak main dulu. Kemana? Ke Turki. Oh main main kemana lagi? Ke Paris. Main kemana lagi? Aduh enggak sesuai sunnah kayak gitu Pak. Rasulullah anjurannya kalau udah selesai, dah langsung pulang. Kenapa? Yang di rumah juga nunggu. Iya. Antum kalau ada bis, ada ada keperluan kemana? Ke Kalimantan. Selesai keperluan kata Rasulullah, langsung pulang. Faljarji ila ahli. Hendaklah segera pulang ke istrinya. Ini enggak. Pulang kantor, ngelayap dulu entah kemana. Mana hak istri dan yang lainnya? Harus ada, Pak. Ada hak istri, ada hak anak, ada hak Allah, ada hak diri sendiri. Ada waktunya kita bertemu dengan teman-teman, ada waktunya kita berdua-duaan dengan Allah. Ada waktunya kita bersama anak dan istri kita. Semua itu ada haknya masing-masing. Kata Rasulullah, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Berikanlah hak mereka masing-masing. Seperti itu Islam mengajarkan. Ikhwata Islam azan ya Allah wa yakum. Nah ini fudulul mukhalatoh. Terlalu sering bergaul. Itu bisa meracuni hati. Yang kali, yang keempat, racun hati apa? Yang keempat, racun hati itu Pak, fudulut to'am, terlalu banyak makan. Kuliner aja yang dipikirin. Sampai makanan restoran terenak sebandung hafal dia. Di sana ada restoran, ah, wah masya Allah. Bukan nggak nggak tercela sih pak kalau cuma ngapalin itu. Cuma masalahnya <laughs> kalau kerjaannya kok makan aja, nggak bagus pak. Ya. Rasulullah SAW sabda dalam riwayat Tirmidzi, Aksarun nasi ju'an yawmal qiyamah, Aksaruhum syaba'an fid dunya." Orang yang paling panjang laparnya di akhirat nanti itu yang paling kenyang di dunia. Yang paling banyak kenyangnya di dunia itu nanti di padang mahsyar dia paling panjang laparnya itu. Berarti kalau kita pengen di, di padang mahsyar tidak kelaparan, sekarang kita laparkan perut kita, Pak, dengan banyak puasa sunnah. Ya, bagi mereka yang mampu. Maka dari itulah Bapak sekalian, Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Ma ahdatsat hadhil ummah ba'da wafati nabiyha. Tidaklah umat Islam mengada-ngada sesuatu setelah Rasulullah SAW wafat. Syarran minasyaba' yang lebih buruk daripada kenyang terus. Fa innar rajul idza idza syabi'a. Karena orang kalau kenyang terus, apa yang terjadi, Pak? Hah? berat badannya. Apa yang terjadi Pak? Kuat syahwatnya. Apa yang terjadi Pak? Lemah ibadahnya. Malas dia. Nah, Bapak sekalian. Walaupun tentunya Pak, ya. Ada orang yang Masya Allah dia kuat puasanya sampai suasa Daud dia laksanakan. Ada yang puasanya cuma sepuasa Senin Kemis. Ada yang puasanya setiap bulan tiga hari saja, ada juga yang tidak. Ya. Tapi Pak, saya ingat sebuah asar Ibnu Mas'ud berkata begini, Aku tidak pernah puasa sunnah. Karena kalau aku puasa sunnah, aku tidak kuat sholat sunnah. Maka aku lebih mendahulukan sholat sunnah daripada puasa sunnah. Kalau bapak memang tidak pernah puasa sunnah karena memang ada amalan lain yang lebih besar, gak masalah. Top. Iya. Tapi kalau bapak nggak pernah puasa sunnah karena acara kulinernya padat. <laughs> hari ini acara kuliner di sini, <laughs> hari ini, waduh, masuk itu pak, tuh fudulut to'am itu pak. Karena fudulut to'am tuh Racun hati kata para ulama. Iya, racun hati. Rasulullah SAW, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batni." Tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap ketika makan untuk meluruskan tulang punggungnya. Tapi kalau dia mau makan juga, hendaknya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk apa? Untuk nafas. Ini semuanya buat makan. Sampai nafasnya aja tersengal-sengal. Kenapa? Kenyang. Iya. Ternyata buruk, Pak. Iya, Masya Allah. Nah ini ya akal Islam namun bukan berarti saya katakan kuliner tuh nggak boleh mubah, silahkan. Ya bapak makan di mana di restoran sana, restoran sini, ya silahkan. Tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah apa? Ya, tujuan hidup kita. Berlebih-lebihan. Ya. Ustadz, saya pekerjaannya tukang nyicipin makanan gimana ya Ustadz? Ya. Ada Pak, ikhwan kita Masya Allah Pak, terkenal dia. Semua restoran ngirimin makanan ke dia. Kenapa? Sebab kalau dia bilang enak, udah pasti, masya Allah sudah jaminan utuh gitu. Iya, pak doanya gemuk benar pak. Dia bilang ke saya, Ustadz bingung Ustadz. Ustadz bilang fudulu to'am tadi. Racun hati itu <laughs> banyak makan. Sementara saya tugasnya harus nyicipin makanan itu. Dan itu kerjaan saya. Kata saya, Pak, kalau memang halal bismillah aja. Kalau itu memang dalam rangka cari nafkah, Pak. Cuma kalau bisa Bapak banyak-banyak puasa, nyicipinnya malam, nggak apa-apa, Pak, kata saya gitu. Iya, Allah alam Bapak sekalian. Yang jelas kita berusahalah semaksimal mungkin ya bagaimana supaya makanan itu tidak menjadi ra racun di hati kita. Iya, Allah alam saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya. Apakah cukup seseorang terjamin tidak akan sesat hanya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Loh, yang yang bilang bukan saya Pak Rasulullah. Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian dua per, Selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan hadis, kalian tidak akan? Rasulullah yang bilang kok. Cuma mungkin pertanyaan ini adalah, Buktinya orang yang berpegang pada Al-Quran dan hadis kok pemahamannya salah. Nah, bisa jadi karena dia dalam memahaminya tidak merujuk pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Jadi salah. Makanya kata-kata berpegang kepada Al-Quran dan hadis ini harus kita katakan sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Insya Allah tidak akan salah. Tapi kalau berpegangnya kepada akal sendiri, ya salah lah. Ya. Ustadz boleh nggak sih minta kuota internet kepada orang lain dengan tujuan internetan atau download download file meskipun kita masih mempunyai uang untuk membeli kuota tersebut apa hukumnya haram ya? Pak, seorang muslim itu jangan biasakan minta-minta. Iya. Rasulullah sabda apa? Ya qabisah. Hai qabisah. Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasa. Minta-minta itu tidak boleh kecuali untuk tiga orang saja. Rasulullah hanya membatasi untuk tiga orang. Antum masuk nggak tiga orang tersebut? Siapa yang pertama orang yang menanggung kerugian karena mendamaikan dua kabilah yang berperang. Yang kedua orang yang bangkrut sampai ludes hartanya. Yang ketiga orang yang sangat fakir dan disaksikan oleh tiga orang di tempatnya dan tiga orang ini orang yang adil bahwa dia memang orang yang benar-benar fakir. Sekarang antum masuk nggak tiga orang itu? Apa kata Rasulullah famasi wa dzalika kabisoh? Ya Adapun selain tiga orang ini hayakabisoh, sohtun yakulu sohibu suhta itu jadi makanan haram buat dia. Kan jangan kita biasakan minta-minta, minta internet dong, minta data dong. Mau ke, mau kemana? Umroh. Eh, jangan lupa ya, oleh-oleh buat saya. Elah, minta. ya Ya antum yang diminta ya terserah. Cuma kan ini minta-minta nggak bagus dalam Islam, Pak. Ya, dilarang sama Rasul kita itu punya jiwa peminta-minta ya. Apakah hadis lemah namun secara makna benar dapat dijadikan dalil untuk menentukan suatu hukum? Tidak. Sekarang Pak, kita tahu dari mana bahwa maknanya benar. Kalau tidak ditunjukkan oleh dalil yang yang lain yang sahih. Kalau tidak ada dalil satupun yang menunjukkan akan kesahihannya, Bagaimana kita akan jadikan itu sebagai sebuah hukum? Saya berikan contoh hadis yang lemah tapi maknanya benar. Itu hadis yang ke-41 dari Arba'in Nawawiyah ini. Nanti akan kita bahas. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku ajarkan. Hadisnya lemah tapi maknanya benar. Dari mana kita tahu itu benar? Karena itu memang sesuai dengan Al-Quran dan hadis supaya kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Ya tidak? Iya. Dari mana kita tahu itu benar? Karena ada dalil lain yang menunjukkan. Iya. Kalau ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan, maka pada waktu itu kita tidak boleh amalkan. Carilah ilmu dari semenjak lahir sampai liang lahat. Itu bukan hadis, tapi mananya benar kata dari mana antum tahu iman iman benar? Karena ada dalil lain yang menunjukkan anjuran-anjuran untuk menuntut ilmu. Makanya Bapak sekalian ya, kalau memang hadis itu doif dan maknanya benar, benar itu karena ditunjukkan oleh dalil lain yang umum yang menunjukkan akan ya sepadan maknanya itu. Gak masalah kita amalkan, gak apa-apa. Kalau seperti itu keadaannya. Ya, tapi kalau do'if, tapi tidak dikuatkan oleh dalil lain. Contoh misalnya Nabi SAW mengatakan, ya apabila muadzin ikomat, kot komat isolah, kot komat isolah, hendaklah dijawab, aku Allah wa adamaha. Itu hadis do'if. Dan tidak ada hadis yang mendukung, yang menguatkannya. Boleh nggak diamalkan? Tidak boleh. Atas pendapat jumhur. Iya. Memang sebagian ulama ada yang berpendapat boleh mengamalkan hadis lemah tapi dalam fadilah amal. Tapi Pak, pendapat yang mengatakan bahwa hadis lemah boleh diamalkan itu Pak, ini tanda tanya besar. Kenapa Pak? Karena hadis lemah itu hanya menghasilkan keraguan. Bapak tahu tidak? kapan suatu hadis disebut lemahnya ringan. Suatu hadis disebut lemahnya ringan kalau di dalam sanatnya ada perawi yang disebut oleh para ulama sayyiul hifadh, buruk hafalan. Tahu Bapak, di kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan perawi buruk hafalan, huwa an yakuna janibu ya Allah alla yatarajjah janibu sawabihi ala janibi khata'ihi. Sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Artinya antara salah dan benar sama-sama kuat. Nah kalau salah dan benarnya sama-sama kuat, ini apa? Ragu tidak Pak? Meragukan. Sementara Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meninggalkan yang meragukan tidak? Di hadis yang ke-11 yang pernah kita pernah bahas, Rasulullah bersabda apa? ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak membuat meragu Maka semua yang meragukan tinggalkan. Sementara hadis do'if yang ringan saja sudah meragukan. Bagaimana kita akan beragama dengan perkara yang sifatnya apa? Meragukan. Makanya pendapat yang rajih hadis do'if tidak bisa diamalkan sama sekali. Tak bisa diamalkan sama sekali, Pak. Iya. Bagaimana cara mengajak atau menasihati beberapa orang teman sekumpulan saya dulu sebelum hijrah? agar mereka dilunakan hatinya sehingga tergerak hatinya untuk berhijrah ya Ustadz. Coba antum tanya kepada diri sendiri, apa yang menyebabkan antum hijrah kepada sunnah? Ingat-ingat, dulu saya dapat hidayah dari dari mana dan bagaimana caranya. Oh, saya dari teman. Kok teman saya bisa ya? Gimana sih caranya? Nah, itulah tiru. Ya. Maka dari itulah kita penting ya mendakwahkan orang dengan akhlakul karimah, dengan contoh yang baik. Tapi ingat Pak, itu kan cuma usaha. Yang memberikan hidayah siapa? Ya tetap Allah. Sehebat apapun kita berdakwah, kalau Allah tidak kehendaki untuk memberikan hidayah, belum. Makanya kan yang penting kita usaha terus dan terus dan terus dan jangan putus asa. Ya, sambil kita mendoakan. Ustadz, batasan bergaul dengan akhwat seperti apa sih? Semenjak saya jauh dari akhwat, saya dianggap sombong. Biarin aja disebut sombong. Daripada maksiat sama Allah. Saya dulu waktu SMA, ini anak SMA juga nih yang nanya nih. Ya saya di lingkungan SMA negeri katanya. Saya dulu waktu SMA sama Ahwat galak pak. Ya, saya pernah lagi berdiri, rupanya ada cewek datang. Ya, berdiri saya di samping saya, pundak sama pundak saya giniin, kamu ngapain sih? Ih, judes. Biarin judes daripada maksiat. Saya harus berani memang. Ya. Gimana lagi? Daripada saya, nggak masalah kalian sebut saya sombong, nggak masalah. Silahkan kalian sebut sombong. Saya ingin menyelamatkan agama saya, din saya. Ya, memang disitulah butuh kepada kekuatan, Pak. Apalagi yang masih muda gitu, masih labil gitu kan. Aduh, apalagi di SMA negeri, aduh, ya pergaulan satu kelas dengan perempuan, Ya kalau memang fitnah banget, nggak tahan, ya udahlah ngomong ke orang tua mah pindah aja lah ke pesantren. Ya di, di SMA saya udah nggak tahan mah, ya fitnah perempuan saya dan yang lainnya. Alhamdulillah kalau dikabulkan sama orang tuanya udah pindah aja. Kalau nggak dikabulkan juga ya udah, yang penting bagaimana ngaji jalan terus sambil mendakwahi teman-temannya. Ya ngajak teman-temannya ayo kita ya kekajian dan yang lainnya. Ya. Nah, batasan dengan akhwat bagaimana? Tetap harus menentukan pandangan. Ya, jangan kita memikirkan apa ucapan orang kepada kita, tapi yang kita pikirkan bagaimana Allah kepada kita, ridho apa enggak. Rasulullah sabda, "Man ardallah bi sakhatin nas wa kalahu Allahu ilan ilan nas." Eh, Eh, kafallahu mu'natan nas. Siapa yang lebih mendahulukan keriduan Allah daripada murkanya manusia, Allah akan cukupkannya dari manusia. Sebaliknya man ardhal man ardhon nas bisakhatillah. Siapa yang lebih memilih keriduan manusia walaupun Allah murka kepada dia, Allah akan Allah tidak akan bantu dia, Allah akan serahkan kepada manusia. Allah tidak akan pedulikan dia. Maka dari itu, memang ini butuh kekuatan iman. Ya. Makanya udah duduk sama-sama laki-laki aja, jangan sama perempuan. Iya. Demikian pula bergaul udah cuma laki-laki aja. Mau disebut sok-sok alim, sok suci, sok sombong atau apa terserah. Iya. Biasanya sih laki-laki kegituan malah senang disenggol cewek loh, Pak. Iya, laki-laki perempuan malah tambah penasaran sama antum. Ustadz baca Al-Quran 100 ayat satu malam. Apakah di antara jam 6 sore sampai jam 6 pagi? Berarti habis subuh juga termasuk hitungan dong Ustadz. Sebetulnya ucapan malam ini Pak bukan batasan. Ya, Kenapa Rasulullah menyebutkan kata malam? Karena para sahabat dahulu di waktu siang itu kebanyakan mereka beraktivitas. Ada yang pergi berkebun, ada yang dagang. Ya. Kebiasanya para sahabat kesempatan buat baca Quran di waktu malam. Jadi sebetulnya hadis ini tidak terbatas di waktu malam saja. Di waktu siang pun kalau memang ada kesempatan baca aja. Yang penting bagaimana caranya langgeng setiap hari ya. Para sahabat tentu pernah merasakan futur. Lalu bagaimana agar mereka iman mereka tetap kembali kokoh? Mereka datang ke Rasulullah minta nasihat. Begitu caranya. Mereka datang ke Rasulullah. Ausini ya Rasulullah. Berikan wasiat kepada ku ya Rasulullah. Rasulullah memberikan wasiat. Ada seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Ya, kata Rasulullah, kamu suka kalau ibumu ada yang menzinainya? Enggak. Orang pun tidak suka ibunya dizinai. Kamu suka kalau adikmu ada yang menzinainya? Enggak. Orang pun sama tidak mau adiknya dizinai. Kamu suka kalau kakaknya dizinai orang? Enggak. Orang pun juga tidak suka. Iya. Maka kemudian Rasulullah pun meletakkan tangannya di, di dadanya dan Rasulullah mendoakan supaya disucikan hatinya. Maka pergilah pemuda ini sambil berkata demi Allah, aku tidak akan pernah mau berzina lagi. Tidak akan mau pernah berzina selama-lamanya. Masya Allah. Lihat ya. Makanya kalau kita sudah merasa putur, datang kepada orang alim, minta nasihat. Tolong nasihati saya Ustadz Iya, bertemu dengan orang-orang salihin supaya kita lebih kuat lagi. Iya. Itu. Apakah sholawat menjadi syarat wajib ketika berdoa? Karena ada hadis doa masih tergantung di langit selama belum dibacakan sholawat. Memang demikian pendapat Imam Syafi'i, seingat saya. Menurut beliau bahwa salawat itu rukun sholat, doa. Kenapa? Karena doa tidak akan dinaikkan ke Allah kalau tidak dibacakan apa? Salawat. Berarti itu menunjukkan harus diucapkan salawat ketika kita berdoa. Salat Tajud. Puasa Senin Kamis, puasa enam hari syawal, memelihara jenggot, tidak isbal adalah sunnah-sunnah Nabi. Alhamdulillah saya tidak melakukannya, tetapi untuk jenggot masih sering saya rapikan Ustadz. Tidak isbal ya masih setengah-setengah. Lebih berat, lebih utama mana antar tahajud puasa sunnah dibandingkan membiarkan jenggot dan tidak isbal? Pak, jangan dibandingin begitu. Semua perintah Allah kita lakukan. Semua larangan Allah kita tinggalkan. Ada seorang sahabat, Pak, yang dinasihati oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Khud min, khud min syaribika. Potonglah kumismu. Karena kan sahabat ini tubuhnya apa? Tebel. Kayak Pak Raden gitu. Kata Rasulullah apa? potonglah kumismu, rapikan, dan pertahankan itu sampai kamu bertemu dengan kudit lagaut. Bayangkan Rasulullah menasehati sahabat ini supaya memotong kumis dan pertahankan itu sampai bertemu dengan kudit laga. Cuma potong kumis saja suruh Rasulullah istiqomah. Iya. Maka dari itulah itu menunjukkan jangan kita menganggap remeh amalan sunnah sekecil apapun, sekecil apapun, apalagi kalau itu wajib. Jangan diremehkan, Pak. Ah, ini kan cuma masalah-masalah furu. Jangan remehkan syariat Allah. Orang yang meremehkan syariat Allah itu, Pak, tandanya dia akan meninggalkan. Dengarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabda apa? Inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum walakin radhiya mimma tahkiruna min a'malikum. Setan merasa putus asa untuk disembah di negeri kalian ini. Tapi setan ridho dari perkara yang kalian anggap remeh dari amalan kalian. Setan ridho kalau kita menganggap remeh. Kenapa setan ridho kalau kita sudah menganggap remeh? Jawabnya karena kalau kita sudah menganggap remeh, tandanya kita akan meninggalkannya. Kalau Bapak menganggap remeh larangan, tandanya Bapak akan melakukannya. Maka Pak, perintah Allah sekecil apapun jangan diremehkan. Larangan Allah sekecil apapun jangan diremehkan. Kata Imam Ghazali, di antara sebab dosa kecil jadi gede ketika kita melakukan dosa kecil itu ke, karena kita meremehkannya. Kalau kita remehkan dosa kecil itu, maka di sisi Allah jadi besar. Hati-hati, jangan meremehkan syariat Allah sedikit pun juga sekecil apapun jangan diremehkan. Ya. Makanya ya akal Islam azan ya Allah wa iyyakum seorang mukmin tuh semangat ngikutin Rasul. Yang Rasulullah SAW kerjakan, kerjakan. Yang Rasul tinggalkan, tinggalkan. Ya, itulah Pak. Berarti dia memang pengikut Rasulullah yang sejati. Pengikut Rasulullah yang betul-betul setia kepada Rasulullah dan sunnahnya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Ada apa? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada dari pendengar Radio Roja Bandung, Ustaz? Silahkan. Ya, baik. Eh, dari hamba Allah di Bandung, apakah setelah kita taubat lalu melakukan dosa, apakah amalan yang sudah kita lakukan itu akan hilang karena dosa yang kita lakukan? Sukron jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Apalah, apakah kalau kita sudah berdosa lalu kita sudah bertaubat? Hah? Apakah e, setelah kita taubat lalu melakukan dosa, apakah amalan yang sudah kita lakukan itu akan hilang karena dosa yang kita lakukan? Amalan yang mana? Amalan yang sudah dilakukan setelah kita bertaubat. Lalu oh, kita terjerumus lagi ke dosa lagi seperti itu akan ditimbang mana yang lebih berat. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an secara mauquf namun dihukumi marfu bahwasanya Ibn Mas'ud berkata dahulu ada seorang rahib yang ahli ibadah. Dia beribadah selama 60 tahun. Rupanya masuk kepadanya pelacur. Akhirnya si ahli ibadah ini berzina selama enam hari. Setelah enam hari berzina, dia pun pergi, meninggalkan tempat ibadahnya. Di tengah jalan ia kelaparan, lalu singgahlah ia di sebuah masjid. Dan ia pun duduklah di masjid itu dalam keadaan lapar perutnya. Lalu datanglah orang dan di, orang ini memberikan roti kepada dia. Ketika dia hendak makan roti itu dia melihat di pojok masjid ada dua orang lapar juga. Maka si rahib ini berpikir pasti dua orang ini lapar seperti aku lapar. Dipotongnya roti itu diberikan kedua-duanya sementara dia nggak makan. Maka Allah berfirman, "Hai malaikat, coba timbang amalan dia 60 tahun dengan 6 hari berzina." Ditimbang ternyata lebih berat 6 hari berzina. Kemudian Allah berfirman lagi, coba timbang enam hari berzina dengan dua potong roti. Ditimbang ternyata lebih berat dua potong roti, Pak. Lalu Allah ampuni dosanya. Jadi akan ditimbang antara amalan kebaikan dengan kebu keburukan. Ya. Makanya yang Rasul anjurkan apa, Pak? Wa'at bi atau hasanah. Itu yang dalam hadis ke-18 ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jangan kebalik. Habis berbuat amal soleh, <laughs> maksiat. Salah. Yang benar adalah kalau kita sudah berbuat dosa, segera kita balas dengan perbuatan baik, taubat, istighfar, amal soleh. Dan pasti suatu ketika kita akan berbuat maksiat lagi. Balas lagi. Terus demikian. Supaya apa? Supaya amal timbangan kebaikan kita tidak dikalahkan oleh amal timbangan keburukan. Tapi dengan banyak istighfar, maka amal keburukan itu jadi lebur, Pak, insya Allah. Makanya banyak-banyak kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Allah anak. Apa benar zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walau alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwata illa billah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar dibaca setiap hendak tidur dan setelah bangun tidur. Betul ada ada hadisnya begitu, Pak. Iya. Salat tahajud, puasa sen eh tadi udah. Kadang-kadang dalam beribadah maupun beramal, di hati itu terbesit rasa ria. Tetapi kemudian seketika itu langsung istighfar mohon ampun pada Allah dalam hati kita juga. Bagaimana status amal saya itu Ustaz? Apakah sudah terhapus? Nah, kalau kita terbesit teriak, lalu kita tahan, gak berpengaruh. Berpengaruh itu kalau dibiarin. Ya, maka itu yang akan membatalkan amalan kita. Tapi kalau kita tahan, kita lawan, maka ini Masya Allah. Ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap amal kita. Ya. Di berita baru-baru ini ada kejadian masjid yang memasang spanduk menolak mensolatkan jenazah kaum muslimin karena mendukung cagup non-muslim. Karena mereka itu disebut dengan munafik. Memang ada ayatnya yang mengatakan, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Jangan sekali-kali kamu mensolatkan orang munafik yang sudah meninggal itu. Selama-lamanya. Tapi ini munafik untuk nifak besar. Bukan nifak kecil. Nifak besar itu adalah yang menyembunyikan kekafiran di hatinya dan memperlihatkan keis keislaman. Nah sekarang kalau ada orang yang mendukung calon gubernur non muslim, apakah pasti dia munafik? Tak dulu. Kalau dia mendukung karena rela kepada agama dan cinta kepada agamanya, ini bisa murtad. Tapi kalau dia mendukung karena duit, dikasih fulus. Ente, ya, kalau kasih suaranya ke aneh, anak kasih fulus ente, berapa juta? Mau? Gara-gara itu akhirnya dia pilih ini tidak bisa disebut munafik besar. Ini dosa besar, Pak. Dan pelaku dosa besar dalam Islam itu masih tetap wajib diso disolatkan. Tapi yang mensolatkan jangan pemimpin kaum muslimin. Jangan para ulama dan alim ulama. Ya, tapi orang biasa. Ya, kenapa? Karena di orang fasik pelaku dosa besar. Maka dari itulah ya akhul Islam Jangan mudah mem memfonis si fulan munafik dengan munafik yang besar. Karena itu sama saja mengkafirkan. Kita lihat dulu dia mendukung kenapa dulu, apa sebabnya, tanyalah. Mungkin selama ini kena syubhat kali. Karena kadang kadang ada syubhat dilemparkan. Apa katanya? Mendingan pemimpin non muslim tapi enggak korupsi daripada muslim korupsi kan gitu. Akhirnya terkena syubhatlah dia. Tapi syubhatnya harus dihilangkan dulu, dipahamkan. Iya. Apakah kita berdosa jika hanya menuntut ilmu dunia sehingga sementara tidak pernah menuntut ilmu syariat, Ustadz? Dan kadang lebih mengutamakan pendidikan formal. Pak, Jangan sampai kita lebih tahu dunia daripada akhirat. Ya. Allah mencela orang-orang seperti itu dalam firman-Nya, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun." Mereka berilmunya hanya sebatas kehidupan dunia, sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Ada sebuah riwayat yang di, di, diperselisihkan akan saya apa Ya sebutkan bahwa ada lima orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Orang yang berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang akhirat. Atas pendapat yang do, mengatakan hadisnya doif tapi maknanya betul karena sesuai dengan firman Allah tadi. Allah mengatakan ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya berilmu sebatas kehidupan dunia saja. Sementara mereka lalai dari kehidupan akhirat. Jangan sampai kita lebih tahu dunia daripada akhirat. Kalau ada orang kan bilang gini, 50-50 dong. Oke. Okay. Antum kalau begitu kuat dalam ilmu dunia, kuat dalam ilmu akhirat. Baru 50-50. Bisa nggak? Ya, kalau nggak bisa jangan Anda bilang 50-50. Karena untuk merealisasikan 50-50 ini nggak mudah, Pak. Nggak mudah. Maka ya akhwan Islam azan ya Allah wa iyakum. Ya, jangan sampai kita hanya sebatas tahu masalah dunia, tapi ternyata bodoh terhadap apa? Akhirat. Jangan sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada pertanyaan lagi Ustaz dari pendengar Radio Raja Bandung. Silakan. Ya. Saya baru hijrah, tapi susah sekali untuk istiqomah. Sering bertaubat lalu berdosa lagi, taubat berdosa lagi begitu terus. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Silahkan Ustaz. Ya tidak diperbolehkan kita berbuat maksiat. Ya. Kewajiban kita berusaha bagaimana istiqomah di atas hijrah kita. Ya. Saya Ustadz baru berhijrah. Emang dulu kamu apa? Saya dulu pemabok. Tapi sekarang setelah hijrah saya mabuk lagi, taubat lagi, <laughs> mabuk lagi. Janganlah. Tinggalkan. Karena syarat taubat itu meninggalkan selama lamanya. Udah. Iya. Tapi terkadang kan maksiat itu banyak Pak. Nggak cuma satu kan. Kita selamat dari satu maksiat jatuh kepada maksiat yang ini. Maksiat yang itu. Ya memang siapa sih manusia yang tidak lepas dari yang suci dari maksiat memang tidak ada. Maka kewajiban kita adalah untuk terus berusaha untuk mempertahankan istiqomah kita di atas taubat tersebut. Iya. Bagaimana Islam memandang bipolar dis, apa nih? Gangguan mental berupa perubahan suasana hati yang sangat ekstrim. Sebetulnya Pak, <clears throat> obat yang paling mujarab itu cuma Al-Quran, Pak. Kalau buat gangguan mental. Sebab penyembuh yang paling kuat itu Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran, ya Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rob kamu. Dan sebagai penyembuh apa yang ada di hati kamu. Dan sebagai hidayah. Serta apa? Rahmat untuk orang yang beriman. Maka gangguan mental, perubahan mental ya secara ekstrim seperti ini, kenapa bisa jadi karena kurangnya akidah dia kepada Allah. Kalau akidah dia kuat betul kepada Allah, yakin insya Allah Pak akan sembuh Pak gangguan-gangguan mental itu. Ya. Bismillah. Ustadz, kalau meninggal di kamar mandi termasuk su'ul khotimah enggak ya Ustadz ya? Tergantung lagi ngapain di kamar mandi. Kalau dia meninggal di kamar mandi karena sedang mandi, emang mandi nggak boleh? Mubah kan? Kalau dia meninggal karena sedang sedang buang air gede, emang buang air gede nggak boleh? Sehingga kemudian itu si Fulan, nah ya si Fulan tuh meninggalnya di kamar mandi. Ya jangan-jangan suul khotimah kan kamar mandi tempat setan. Dari mana kamu dalilnya? Orang yang berkata seperti ini Pak, sama saja berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Dan berkata tanpa atas Allah dengan tanpa ilmu itu Pak, berat di mata Allah, Pak. Ya Ingat Allah berfirman wala taqulu lima tasif lima tasifu alsinatu alsinatukumul kadhiba hala hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib ya jangan sekali-kali kalian mensifati dengan lisan-lisan kalian ini halal ini haram agar kalian berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kamu bilang seperti itu, orang yang meninggal di kamar mandi su'ul khatimah mana dalilnya? Ada nggak dari Al-Qur'an dan hadis? Kalau dia di kamar mandi maksiat, ya. Tapi kalau di kamar mandi dia cuma mandi atau dia bahkan mau berwudu di kamar mandi, masa itu ya disebut su'ul khatimah yang benar aja, Pak. Mana dalilnya? Emang husnul khotimah itu harus di masjid. Gimana kalau ada orang lagi sholat, ria. Lagi sholat, ria. Eh meninggal. Husnul khotimah apa husnul khotimah? Iya kan? Hatta walaupun di masjid kalau Allah takdirkan su'ul khotimah, ya su'ul khotimah. Makanya ya akal Islam jangan berani-berani kita berkata atas agama ini dengan tanpa ilmu. Masalah gaib itu ya serahkan kepada Allah. Kewajiban kita harusnya doain dong. Ini gara-gara meninggal di kamar mandi malah di, digunjingin sama orang. Ini tuh kok meninggal di kamar mandi ya suul khotimah tuh. Doain kayak ya Allah ampuni dosanya. Ya. Maghrib jam berapa ya? Halo, Assalamualaikum. Oh, sebentar lagi ya? Oh iya. Halo Ustadz. Iya, silakan. Uh, satu pertanyaan lagi Ustaz dari studio. Uh, bagaimana mengobati hati yang selalu berburuk sangka terhadap orang yang orang lain, terutama pada pasangan kita? Terima kasih Ustaz. Silakan. Buruk sangka itu pasti ada sebab. Yang tercela itu kalau berburuk sangka nggak ada sebab, nggak ada apa. Tahu-tahu buruk sangka. Ini salah dan itu termasuk dosa. Tapi kalau misalnya si suami pernah mengkhianati istrinya. Ketahuan. Ya, sama istrinya. Lagi teleponan sama akhwat. <clears throat> Akhirnya semenjak itu istri jadi buruk sangka. Itu lumrah. ya, Karena untuk mengembalikan kepercayaan setelah itu butuh waktu yang cukup panjang. Dan suami harus berjuang untuk mengembalikan kepercayaan istri kepada dirinya. Iya. Maka kalau memang si istri itu buruk sangka karena ada sebab seperti tadi, maka yang harus dia pikirkan adalah pertama, iya, bagaimana supaya si suami bertaubat kepada Allah? Yang kedua, tanya, "Mas, kenapa sih kok kamu bisa ya teleponan sama akhwat yang bukan mahram?" pacaran, kekikian dan yang lainnya. Ya, si suami, kalau memang saya kurang pelayanannya, saya akan tambah, Mas. Artinya si perempuan ini harus apa? mencari solusi supaya suaminya nggak berbuat seperti itu bisa jadi karena pelayanan istri yang kurang. Suami pulang ke rumah ternyata ya Allah seadanya. Sementara di luar sono tahu sendiri ya seksi-seksi menor-menor pas pulang ke rumah aduh kalah saingan sama yang di luar akibatnya suami jadi apa melihat yang di luar bisa jadi itu ya maka dari itu coba ya pikirkan bagaimana supaya saya bisa melayani suami semaksimal mungkin. Supaya suami tidak berbuat seperti itu lagi. Sering dia nasihati bawa ke, ke apa? Tapi kalau ternyata Ustadz gimana ya Ustadz berulang-ulang gitu lagi gitu lagi. Itu tandanya dia pengen kawin lagi bu. Udahlah izinin aja. Daripada maksiat. Itu kalau pikiran wanita solehat loh. <laughs> Aduh Ustadz besok-besok saya nggak mau ngaji lagi lah Ustaz. Iya Bu. Memang laki-laki itu godaan terbesarnya akhwat, benar Pak. Karena yang mengucapkannya <laughs> Rasulullah sendiri kok. Rasulullah sabda ma tuba di fitnatan hiya adharu ala rijal minan minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling dahsyat untuk laki-laki dari Rasulullah aja nggak tahan dengan fitnah wanita. Makanya Rasulullah istrinya sampai 11. Iya. Maka dari itulah ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Tentunya memang Islam sudah memberikan solusi. Iya. Suami kalau memang nggak berani nikah lagi, ya mendingan banyak puasa aja lah. Ini terkadang nikahnya apa sih diam-diam pasti tanya kenapa sih diam-diam wah kalau ketahuan istri saya berabe ya, itu tandanya kamu takut sementara Allah mengatakan jika kamu takut fawahida cukup satu saja tanda takut itu nikah diam-diam itu takut itu berarti tidak memenuhi syarat orang takut rata-rata tidak bisa adil Emang ada di zaman Rasulullah Rasulullah diam-diam? Para sahabat diam-diam? Tak ada. Iya. Maka kalau antum mau nikah lagi syaratnya satu pak. Tidak takut. Iya. Nikah nikah terang-terangan. Iya. Tidak ada istilah kayak kucing-kucingan gitu. Iya. Nah itu ya akhi. Maka ya kalau seperti itu ya husnu suudon seperti itu ya co cobalah di, diobati terus dengan cara apa? Meningkatkan pelayanan dia kepada suaminya. Kalau ternyata suudonnya nggak ada sebab apa-apa kok suudon, ingat itu dosa. Tidak boleh haram bersuudon kepada seorang muslim tanpa ada sebab. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila an. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung 1476 kHz menebar cahaya sunnah. Jazakumullahu khair atas bantuan Anda untuk tersebarnya dakwah melalui Radio Roja Bandung. Semoga dapat menjadi kebaikan untuk kita semua. Roja Bandung. Anda dapat menyimak kajian Islam ilmiah dan tilawah Al-Quran melalui Radio Raja Bandung di frekuensi 1476 AM atau dapat melalui radio streaming di www.radiorojabandung.com. Jazakumullahu khairan. Roja Bandung. Program Musinin rutin dan tetap Roja Bandung. Kami membuka kesempatan untuk Anda Muhsinin dan pendengar Radio Roja Bandung untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Bandung melalui donasi untuk operasional Roja Bandung. Adapun program Muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Roja Bandung diantaranya melalui transfer bank ke rekening Mandiri Syariah di nomor 7771014768 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah garis miring media. Setelah melakukan transfer, anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS ke nomor 0821 2222 dengan format donasi RRB spasi tanggal transfer. Program Canceling Roja dan Jemput Donasi. Bagi Anda yang mempunyai keterbatasan waktu, namun ingin berdonasi untuk operasional Roja Bandung, kami menyediakan canceling untuk diantar ke tempat Anda, dan kami akan melakukan penjemputan untuk area Bandung dan sekitarnya untuk mempermudah Anda yang ingin berdonasi kapanpun. Untuk penyimpanan canceling roja, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format canceling RRB spasi alamat lengkap dikirim ke nomor 0821 2222 1476 dan untuk penjemputan donasi, Anda bisa mengirimkan SMS dengan format jemput donasi RRB spasi alamat dikirim ke nomor 0821 2222 1476.